Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis Eh, pembacaan kitab Ar-Raqais fi Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh uh, eh, Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fiikum, kita telah uh, jelaskan tentang pentingnya berbuat adil di tengah-tengah anak-anak kita kita telah sebutkan bahwa berbuat adil di tengah-tengah anak-anak uh, kita ini memiliki uh, pengaruh positif yang luar biasa. Ini akan membantu atau mendorong anak untuk berbakti kepada orang tua dan juga menghilangkan permusuhan di antara anak-anak kita. Sebaliknya kalau kita abai dari berbuat adil kepada anak-anak kita, ini akan menjadi benih-benih ya kita pada akhirnya sedang menyebar benih-benih permusuhan di tengah anak-anak kita dan juga bisa menyebabkan anak-anak tersebut uh, apa uh, enggan untuk berbakti kepada orang tuanya karena perlakuan orang tua yang tidak adil kepada kepada mereka. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam uh, perkara yang kelima yang perlu diperhatikan oleh para uh, orang tua yakni hendaknya mereka bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ya, beliau mengatakan arifku warahmah pokok atau prinsip dari uh, mendidik anak yang kelima adalah kelemah lembutan dan penuh kasih sayang kepada anak dalam mendidik uh, maaf dalam mendidik anak. Ya. Jadi memang sikap uh, kelemah lembutan dan kasih sayang ini hendaknya ada pada setiap pendidik. Ya, terutama orang tua, orang tua yang dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan anak-anak, maka hendaknya mereka menghiasi uh, diri mereka dengan akhlak yang penuh kelemah lembutan, penuh kasih sayang. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana dakwah beliau, arahan beliau itu diterima di tengah-tengah uh, masyarakat ya atau di tengah-tengah umat tidak lain dan tidak bukan salah satunya adalah apa? Karena sikap rahmat yang ada pada diri beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dalam surat Ali Imran ayat yang ke 150. 9 eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat ya, maka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Ya. Uh, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, eh, "Walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik." Apabila engkau bersikap uh, apa hatimu kaku ya bersikap kaku dan bersikap kasar kepada mereka lan faddu min haulik, maka mereka akan berpaling dari dari sisimu. Artinya apa barakallahu fikum Nabi alaihi salat wasalam salah satu karakter yang menonjol dari beliau alaihi salat wasalam adalah kelemah lembutan. Adalah kelemah lembutan dan kasih sayang. Ini yang kemudian menyebabkan orang e, mudah menerima dakwah beliau. Kalau beliau kasar, sikapnya kaku, kasar, ya, dan faddu min haulik, maka mereka akan berpaling darimu orang akan menjauh. Nah, demikian juga orang tua. Kalau dia menginginkan agar eh, anak-anak uh, itu patuh ya, mengikuti arahan orang tua, maka orang tua hendaknya menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan dan juga kasih sayang. Ya, merupakan sifat manusiawi ya, sifat yang uh, mendasar bagi uh, pada pada setiap manusia. Kalau mereka diperlakukan dengan baik, kalau mereka diperlakukan dengan apa penuh kasih sayang, mereka akan menurut ya mereka akan menurut. Sebaliknya ketika mereka dikasari, mereka diperlakukan dengan uh, semena-mena, ya, uh, kemudian dihukum dengan hukuman yang berlebihan, maka ini akan menimbulkan kebencian bagi mereka. Ya, kebencian di hati mereka akan susah untuk diarahkan. Dan kunta alau alau walau kunta faddan ghalidul qab lan faddu min haulik kata Allah. Kalau kalian itu sikapnya kasar, ya kaku, maka mereka akan berpaling. Sehingga demikian juga uh, orang tua ya, demikian juga orang tua hendaknya dia mendidik anak-anaknya dengan penuh kelemah lembutan. Penuh kelemah lembutan. Ya, sebagian orang keliru ya dalam mendidik harus dikerasi, keras, keras, keras ya. Anak tuh dari kecil harus dididik dengan keras. Maka eh, ini akan menyebabkan dia keras nanti ya. Dan bukan berarti uh, otomatis dia akan jadi orang yang taat. Dia taat ketika dia berada dalam posisi yang lemah. Namun Tentunya anak-anak kita, barakallahu fikum, tidak selamanya mereka kecil ya. mereka akan tumbuh, tumbuh dewasa, jadi remaja, tumbuh dewasa ya. Bahkan ketika mereka tumbuh dewasa, kalau dari kecilnya sudah dikasari oleh orang tuanya, mereka tidak akan betah di rumah. Ya, jangan harap mereka rindu dengan orang tuanya, justru benci dengan orang tuanya. Kenapa? Karena selalu dikasari, karena selalu diperlakukan eh, uh, dengan uh, keras ya, dengan keras, dikasari. Sehingga dia tidak punya kerinduan untuk pulang ke rumah. Dan anak-anak kita ya, anak-anak kita, mereka eh, terutama yang masih kecil ya, mereka nggak paham. Ada sebagian orang tua mengatakan bahwa saya mendidiknya dengan keras ini Ustadz agar dia agar dia baik, agar dia kuat ya. Maksud saya itu baik. Ya, kita nggak nggak nggak bisa ya orang anak kecil itu nggak bisa mencerna uh, yang seperti ini ya ya mereka hanya bisa melihat dari uh, apa namanya implementasi kita. Ya, dia tidak tidak bisa mengetahui yang namanya orang sayang itu akan akan apa lahir darinya kelemah lembutan. Ini yang ada di benak uh, di benak seorang anak. Kalau abi sayang sama aku, kalau umi sayang sama aku, dia pasti akan bersikap lemah lembut. Ini yang ada di benak anak-anak kita. Sehingga walaupun tujuan kita baik ya, biar mentalnya kuat, biar apa ya, tetap tetap yang ada di benak anak-anak eh, orang tua ini nggak sayang yang akibatnya nanti apa mereka justru tidak akan menuruti atau tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Tapi berbeda dengan orang yang lembut ya, dia lembut kepada anaknya. Orang anaknya tahu, oh ini ekspresi sayang orang tua saya. Itu bahasa yang paling mudah dicerna oleh anak-anak kita. Kita memeluk mereka dengan hangat, menciumi mereka. Ini bahas ekspresi cinta yang sangat mudah dicerna oleh anak-anak kita. Anak-anak kita nggak bisa mencerna ekspresi cinta kita dengan sikap kasar Bapak kasar ini biar kamu kuat. Nah, itu nggak bisa diciptakan oleh mereka. Ya, tapi dengan kelemah lembutan, dengan pelukan, dengan ciuman, ya, maka ini akan uh, eh, munculkan uh, eh, apa uh, apa istilahnya kesadaran pada diri sang anak, oh bahwa orang tua saya mencintai saya. Jika kalau bapaknya memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, mereka akan patuh. Kenapa? Bapak ini sayang sama saya. Ya, kenapa saya dilarang? Pasti ini berbahaya. Ya, Nah, orang tua sering kan me, apa, e, mengatakan bahwa kenapa Ustadz anak saya nggak mau nurut, kenapa kok anak saya membangkang, kenapa anak saya tidak mau mendengar ucapan orang tuanya. Mungkin anda harus flashback lagi. Gimana anda melakukan anak anda ketika mereka masih kecil? Mungkin anda perlakukan dengan kasar, ya. Anda tidak dekat dengan anak anda, kurang ekspresi kecintaan anda kepada anak-anak anda. Karena sesungguhnya anak-anak itu kalau orang tuanya itu dekat, orang tuanya itu sayang kepada anak, maka anak akan dengan mudah mengikuti orang tuanya. Jadi teori yang keliru ya, kalau misalnya kita menekan anak, menekan anak agar dia taat, agar dia nurut kepada kita, ini justru akan membuat mereka membangkang. Ya. Ada faedah disebutkan dari Al-Imam Ibnu, Ibnu Khaldun rahimahullahu taala dalam mukaddimah beliau yang sangat masyhur, ya. Beliau mengatakan bahwa uh, apa anak yang dididik, anak yang dididik dengan keras ya. Ini ini faedah dari beliau, anak yang dididik atau bukan bukan anak saja, siapa saja yang dididik dengan keras, maka ini akan menyebabkan dia mudah untuk berbohong. Ya, karena takut akan hukuman. Karena takut akan hukuman. Misalnya dia melakukan satu kesalahan untuk menutupi, dia tahu kalau dia melakukan kesalahan dia akan dihukum dengan berat. Maka apa? Dia berbohong. Ya. Dia tahu misalnya dia melakukan suatu perkara yang Eh, kurang sempurna. Ya, dia melakukan satu kurang yang kurang sempurna, maka dia menutupi ketidaksempurnaannya dia berbohong. Ya. Maka efek mendidik anak dengan keras ini kedepannya sangat buruk sekali. Akan melahirkan orang-orang yang mudah berbohong. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu taala dalam mukaddimahnya. Ya, jadi jangan salah paham, mendidik anak dengan keras di, terutama di masa-masa pertumbuhan mereka ya apa-apa dihukum dengan keras, apa-apa di uh, di apa disikapi dengan sikap kasar, ini justru akan membuat anak-anak itu tumbuh menjadi pembohong. Untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kesalahannya, dia mudah berbohong. Ya. Demikian juga yang kami lihat dari uh, pengalaman ya. Ini uh, uh, sekedar sekedar melihat apa yang yang terjadi ya. Saya dulu belajar di Yaman, ya. Di Yaman itu banyak lagi kawan-kawan saudara-saudara kita dari benua Afrika saya lihat ada yang perlu dikoreksi dari cara mendidik mereka. Mereka mendidik anak anakku dengan begitu keras. Ya, selalu bawa kayu, anaknya nakal langsung tah tah ta, ya, dipukul. Bahkan saya pernah uh, apa? merasa luar biasa ya, uh, tidak tega di hati saya. Saya lihat orang tua di sana, orang tua dari Afrika itu pakai kabel. Kabelnya bukan kabel biasa, kabel AC itu yang besarnya satu jari anaknya dilibat, dicambuk seperti itu. Ya. Ya. Apakah ini baik, baik pertumbuhan bagi pertumbuhan anak? Jawabannya tidak sama sekali. Anak-anak karena mereka sudah terbiasa dihukum, ya badannya kebal, <laughs> ya namanya dia ketika dicambuk ini lama-lama dia nggak kuat, apa lama-lama dia jadi kuat, ya sehingga apa? Yang harusnya masalah sepele yang bisa kita luruskan dengan ucapan saja. Misalnya dia tidak bisa tenang di masjid. Ya, harusnya kita cuma uh, memberikan tekanan pada suara kita. Nah, ini masjid rumah Allah, tenang. Jangan ribut di masjid. Harusnya selesai masalah. Tapi karena mereka terbiasa didik dengan keras, dipukuli, dicambuk, akhirnya ucapan seorang orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua daripada mereka, ini dianggap seperti angin lalu. Ah, baru ngomongan seperti itu. Ya, kalau mau buat saya diam, cambuk saya. Seakan-akan dia mengatakan seperti itu. Ini efek negatif dari apa? Memberikan hukuman yang keras kepada anak-anak kita. Ya. Jadi justru ini akan memberikan efek buruk yang luar biasa. Anak-anak menjadi bengal. Ya, banyak tadi kan kita sebutkan. Yang pertama tadi Ibnu Khaldun mengatakan apa? Bahwa ini akan melahirkan anak-anak yang suka berbohong. Karena demikian kasar e, balasan yang dia akan terima dari orang tuanya, dia akan berbohong. Kemudian yang kedua akan menyebabkan dia kebal ya kebal terhadap teguran. Kenapa? Karena sudah terbiasa diberikan hukuman yang berat, ya ketika ada yang menegur maka ini akan dianggap sebagai angin lalu. Kemudian yang ketiga nanti ketika dewasa, ya anak-anak yang dihukum dihukum oleh bapaknya dididik dengan keras ini ya, dia akan membenci bapaknya. Saya pernah mendapatkan kasus, ya mendapatkan kasus seorang anak yang dia menjadi petarung jalanan. Ya, saya punya teman petarung jalanan dulunya, tapi udah tobat sekarang ya, alhamdulillah. Ya, dia cerita apa yang melatar belakangi, kenapa dia menjadi petarung jalanan. Dia cerita sama saya, saya tuh benci sama bapak saya. Ya, kamu tahu tidak kenapa saya bisa menang dalam setiap pertarungan? Karena musuh saya, ya musuh yang saya hadapi itu saya anggap bapak saya saking bencinya dia sama bapaknya. Setiap kali bapaknya padahal seorang tokoh masyarakat, bapaknya seorang guru ya ya seorang guru, seorang yang yang dikenal di dunia pendidikan, tapi ternyata di rumah kasar sekali sama anaknya. Anaknya dihabisi. Sehingga anaknya lari dari rumah, dia menjadi petarung jalanan. Dia bilang, apa kunci kesuksesan saya dalam memenangi pertarungan? Setiap kali orang yang saya hadapi, itu saya bayangkan itu bapak saya. Ya, jadi dipukuli orang tersebut. Sebagai pelampiasan dia, karena dia sebagai anak tidak bisa melawan bapaknya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah ya. Allah kenal sunnah tahu kewajiban untuk berbakti kepada orang tua ya sebelum dia kenal sunnah ya sudah sama bapaknya ya sudah ya nggak pernah akur tidak pernah dia betah berada di rumah ini menunjukkan apa efek buruk dari mendidik anak-anak dengan sikap kasar dan kaku sikap kasar dan kaku Baik, ini sekedar mukadimah, mukadimahnya panjang sendiri ini, tapi nggak apa-apa ya. Agar kita tergambar tentang pentingnya mem memperlakukan anak-anak kita ya dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Kata Syekh Saleh, uh, Syekh Saleh Al-Fauzan, afwan. Kata Syekh Abdul Razak eh, bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah taala, kata beliau, "Wa min raka'izi tarbiyatil abna ar-rifqu wal lutfu bihim wa muamalatuhum birahmati wal ihsan wal hadru wal bu'du minal ghildati wal syiddati wal jafa." Termasuk pokok dari pendidikan anak adalah bersikap lemah lembut ya bersikap lemah lembut kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan penuh kebaikan dan perbuatan ihsan. Ya, perbuatan ini artinya berbuat baik kepada mereka. Wal harru wal bu'du anil wasyiddati wal jafa dan hendaknya menjauhi segala bentuk sikap kasar, kaku dan keras kepada mereka. Masya Allah ya. Ini beliau ingatkan ya. Ini termasuk pokok dari pendidikan anak. Jadi hendaknya apa? Anak itu dididik dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Demikian juga ya dididik atau uh, orang tua berusaha menjauhi segala bentuk sikap kasar, kaku dan keras. Ini yang harus dijauhi oleh setiap orang tua. Qala fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena sesungguhnya kelemah lembutan, tidaklah ada kelemah lembutan itu pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Unzuru, barakallahu fiikum, ini diambil dari sabda Nabi SAW dalam hadis Aisyah. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya, fa'inna rifqa, ya ar-rifqa, fa'inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Yang namanya kelemah lembutan, tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Tambah indah. Ya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Sebaliknya, ketika kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, maka akan memperjeleknya akan menjadikannya menjadi jelek ya pendidikan anak-anak kita ketika kita hiasi dengan kelemah lembutan maka ya pendidikan tersebut akan menjadi indah namun ketika kelemah lembutan tersebut dicabut ya dari metode pendidikan kita maka ini akan memperburuk metode pendidikan tersebut. Nah, ya. Kalau wahali rahmah wahadi rahmah warifak yajibu an tabda'a ma'al awlad mundu sigorihim wa nu'umati azfarihim wa tumdi wa tastamir ma'ahum. Kata beliau dan rahmat dan kelemah lembutan ini wajib untuk engkau mulai ya kepada anak-anakmu ketika mereka masih kecil, ketika mereka baru tumbuh ya engkau sudah wajib untuk memperlakukan mereka dengan penuh kelemah lembutan. Ya watumdi tamir ma'hum dan ini terus menerus terus menerus ya berlangsung bersama mereka kelemah lembutan ini ya terus menerus bukan hanya oh sudah waktu masih kecil udah dilembut lembuti kemudian setelah dia sudah mulai bisa berpikir dikasari enggak terus menerus ada pada pendidikan kita kepada anak-anak kita kenapa Kenapa orang tua itu harus bersikap kepada anak-anaknya dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh cinta dan kasih sayang? Fa inna hasababun likur bil abna min abaihim. Masya Allah. Karena ini merupakan penyebab anak itu dekat dengan orang tuanya, terutama dengan bapaknya. kali ini para bapak, para ayah, ya para abak. Kalau Anda ingin dekat dengan anak-anak Anda, bersikap lemah lembutlah dan curahkan kasih sayang Anda kepadanya. Maka insya Allah anak itu akan dekat. Ya, Anda akan menjadi figur yang selalu mereka cari. Ya, ayah, ayah, mana ayah? Ya, ditinggal ayahnya sebentar aja dicari ayahnya mana. Ya, itu luar biasa ya kalau kita eh, apa pulang dari mana, pulang dari safar atau pulang dari eh, bekerja di luar, pulang ke rumah kemudian anak-anak menyerbu dari rumah ayah ayah ayah abi abi abi itu rasanya luar biasa ya capek kita hilang nah itu bisa muncul kalau anak itu dekat dengan bapaknya ya kalau bapaknya sayang bapaknya lembut kepada anaknya maka anak itu akan selalu merindukan ayah ya ayah itu akan selalu mereka nanti-nanti Sebaliknya ada anak-anak. Kenapa ini anak-anak nih? Ketika bapak papa pulang kok nggak ada pun yang nyambut? Ya mungkin papa papanya kurang sayang sama anak-anaknya. Ya kasar. Jadi mereka justru senang kalau ya abinya nggak di rumah, senang kalau bapaknya nggak di rumah, senang kalau papa pergi keluar. Ya karena anak-anak nggak dekat. Ya keberadaan seorang ayah di rumah itu seakan-akan menjadi teror bagi mereka. Gitu. Oleh karena itulah beliau mengingatkan di sini bahwa kelemah lembutan kita, kasih sayang kita kepada anak-anak kita ini merupakan sebab dekatnya orang tua terutama dekatnya seorang ayah dengan anak-anak mereka. Taib. Kemudian wa mahabbatihim lahum dan juga sebab anak-anak itu mencintai bapaknya. Ya. Wa ma'awujudi hadza al-qurb wa hadhihi al-mahabbah yashulu taujihu atau taujihul abna lil khair. Kalau sudah dekat, kalau sudah cinta, maka akan dengan mudah kita bisa mengarahkan mereka. Ya. Kalau sudah cinta, kalau anak-anak itu sudah cinta kepada bapaknya, kalau anak-anak itu sudah dekat dengan bapaknya, ya tahu bahwa bapaknya ini adalah sosok yang sangat menyayangi mereka, maka akan dengan mudah kita mengarahkan mereka. Jadi inilah jawabannya. Mengapa anak-anak itu tidak patuh kepada orang tua. Mungkin orang tua tidak dekat dengan anak. Ya. Mungkin orang tua tidak dekat dengan anak. Betapa banyak sekarang kita dapati di keluarga-keluarga kaum muslimin, ya. Apalagi di akhir-akhir ini di kota-kota besar terutama. Ya, anak-anak tidak dekat lagi dengan orang tua. Orang tua masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing banyak dia di kota besar ya. Saya pernah di kota besar tiga, hampir tiga tahun ya, dua tahun setengah di kota besar. Tahu bagaimana kehidupan orang-orang di kota besar. Bapak dan ibunya kerja, ya. Pagi-pagi subuh itu udah ke stasiun KRL agar nggak apa, tidak telat ya. Sudah berangkat kerja. Pulang malam, anak udah capek nggak pernah ketemu. Weekend, ya masing-masing punya kegiatan. Ya bapaknya yang hobi sepeda sepedaan, yang hobi mancing mancing, yang hobi off road off road, ya kemana keluar kota nggak pernah ketemu anak, nggak dekat sama anak. Ya, taunya anak itu ketika apa? Kasih, kasih duit, kasih duit, kasih duit. Kamu butuh apa? Kasih mainan, beliin mainan, beliin ini. Tapi tidak ada kedekatan emosional sama sekali antara anak dan orang tua. Ya. Maka kita perlu membangun rasa cinta. Membangun kedekatan dengan anak itu sangat krusial dalam mendidik anak-anak kita. Ya, terutama ini para public figure ya public figure yang sering berada di luar rumah. Jadi pembicara di sana sini atau seorang dai ya, isi kajian ke sana kemari. Ingat kalau Anda punya anak ya harus diatur itu bagaimana caranya agar anak itu tidak kekurangan kasih sayang. Harus diatur itu bagaimana agar seorang ayah itu dekat dengan anaknya. Ya, sehingga ya, bapak bapak saya eh, orang tua kami itu memberikan uh, sebuah nasihat ya hidup itu harus memilih kadang-kadang hidup itu harus memilih anda menjadi pahlawan bagi orang banyak atau pahlawan bagi keluarga. Karena kadang-kadang ini nggak bisa bergabung. Ya, Anda mungkin dielulukan di luar sana sebagai pahlawan. Ya, ditunggu-tunggu orang, kajiannya ditunggu-tunggu orang ya. Tapi ternyata apa? Ini membuat kita jauh dari keluarga kita. Anak nggak dekat bapaknya, bapaknya dekat dengan jamaahnya, tapi anaknya nggak dekat sama bapaknya. Ya, ingat, di awal-awal kajian kita sudah ingatkan ku anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga ini jadi penting, paling penting jadi prioritas. Maka siapapun Anda, terutama Anda publik public figure yang menjadi public figure, ingat ya, jadilah pahlawan bagi keluarga. Ya, bangun kedekatan dengan anak-anak, anak-anak Anda. Maka kata beliau di sini, ketika uh, anak itu sudah dekat dengan orang tuanya, maka akan dengan mudah ya untuk mengarahkan mereka kepada keba kebaikan wa tatayassara an-nasihatu lahum dan akan mudah memberikan nasihat kepada mereka. Kenapa ya Ustadz, anak saya itu kalau saya kasih nasihat ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Jadi uh, ini lebih parah ya. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping ka, kuping kiri ya, ini masih ada yang masuk. Ini sebagian anak-anak masuk kuping kanan, ya keluar kuping kanan mental. Ya, Nah kenapa seperti itu? Karena mungkin nggak dekat. Karena kalau dia sudah dekat, ya tataya salu nasihatulahum akan mudah sekali untuk memberikan apa? nasihat kepada mereka. Ya. wakada kada istijabatuhum wa wa laha. Demikian juga akan mudah bagi mereka untuk menerima nasihat dan pengarahan tersebut. Luar biasa ya. Jadi jangan anggap enteng bermasalah ini. Barokallahu fikum. Ya, bangunlah kedekatan dengan anak-anak. Inilah yang menjadi kunci kenapa anak-anak tidak taat kepada orang tua. Karena orang tua tidak dekat dengan anak-anaknya. Tidak dekat dengan anak-anaknya. Qala wakat, ya. wakat takatsaratin nusus min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bayani hadhihi raqizah atau hadhihi raqizah dan banyak sekali nas-nas dari sunnah Nabi alaihi salatu yang menjelaskan prinsip kelemah lembutan ini. Ini berbuat lemah lembut kepada anak. Fakat ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhumah. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu mencium Al-Hasan bin Ali, cucu beliau. Beliau mencium Al-Hasan bin Ali, cucu beliau. Ini putra uh, Ali dan juga putri Rasulullah Fatimah. Jadi Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah putranya yang bernama Al-Hasan. Qala wal bin Habis radhiyallahu anhu jalisun indah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Al Hasan bin Ali, Al Aqra bin Habis radhiyallahu anhu duduk di samping beliau. Faqala innali asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Kata Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, saya punya 10 orang anak. Dan 10 orang anak ini tidak pernah sama sekali saya cium dia punya 10 anak, tapi dia nggak pernah sama sekali mencium anak-anaknya. Fanadhara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak di, disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Jadi ya, kalau misalnya ada orang tua, kenapa kok anak-anaknya e, malas pulang ya, e, tidak merespon bapaknya? Ya mungkin ketika anak-anak itu tumbuh besar ya, dia melakukan anak-anaknya dengan penuh kekasaran. Ya, dengan penuh sikap kasar, jauh sekali dari apa? kelemah lembutan. Ya, dia sering melukai hati anaknya ya. Terkadang kalau anaknya melakukan suatu kesalahan, dia eh, apa? dia marahi dengan penuh emosi. Hmm? hati-hati orang tua ya harus bisa jaga jaga apa jaga emosi ya jangan sampai nanti antum berlebihan dalam memarahi anak ya uh, ingat kisah apa uh, yang sering di, diumpamakan ya seperti uh, sebuah kayu sebuah kayu yang dipaku ya kalau pakunya mendalam walaupun dicabut itu lubangnya masih ada ya lubangnya masih ada seperti itulah kira-kira apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita ketika kita apa melukai mereka dengan cercaan, dengan makian ya. Goblok kamu misalnya. Anak-anak kita, goblok ini akan tertanam terus di di benak mereka. Ya, bapak itu pernah berteriak ke saya, goblok. Ya, karena kesalahan yang sepele. Ya, karena kesalahan yang sepele bapak memperlakukan saya seperti itu, ini akan tertanam di hati anak-anak kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Orang yang tidak Eh, mencurahkan kasih sayang, ya, maka dia pun tidak akan dikasihi. Ya, dia pun tidak akan dikasihi. Qala wa an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Demikian juga dalam riwayat yang lain. Ya. Tadi riwayatnya Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim. Adapun riwayat Aisyah ini dalam uh, Sahih Al Bukhari Aisyah mengatakan datang seorang Arab Badui, Arab dusun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya tuqabbiluna naasibian, fama nuqabbiluhum. Apakah kalian menciumi anak-anak kalian? Adapun kami, kami tidak pernah mencium mereka. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya awa amliku laka an naza Allahu min qalbika ar-rahmah kata Nabi alaihi salatu ya awa amliku laka an Allahu min qalbika ar-rahmah apa yang bisa aku perbuat jika Allah telah mencabut rahmat atau mencabut kasih sayang dari hatimu ya. artinya Nabi saw Alaihi Wasallam mengingkari apa yang mereka lakukan ya ya harusnya mereka mencurahkan kasih sayang mereka kepada anak-anak anak-anak mereka oleh karena itu barakallahu fikum Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat urgent untuk dipahami oleh setiap ayah dan ibu. Ya, bahwa anak-anak itu hendaknya diperlakukan dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Ya, jangan dikasari. Ini kadang-kadang yang mengajarkan kasar itu adalah orang tuanya. Ya. Dan perlu juga kami ingatkan bahwa apa? <clears throat> Eh, ketika anak melakukan suatu kesalahan ini juga penting ya karena biasanya sikap kasar itu muncul ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan ya yang pertama yang an, an, uh, anda harus ketahui pertama kali ya sebelum me memberikan hukuman kepada anak lihat terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita apakah kesalahan itu muncul karena kesengajaan dia atau muncul karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuannya. Ya, jangan merasa kita ini nggak pernah melakukan kesalahan ya. Kita juga melakukan kesalahan, tapi terkadang kesalahan yang kita lakukan itu tidak sengaja, hilaf, Ya, atau mungkin kita tidak bermaksud dengan kesalahan. Maka anak-anak kita juga seperti itu. Terkadang anak-anak itu ada yang melakukan kesalahan di mata kita, namun pada akhirnya dia berniat baik. Saya ambil contoh misalnya. Ada anak, ya, anaknya melihat ibu, ya, ibunya itu suka mencuci piring ya, namanya ibu rumah tangga mencuci piring. Dia memperhatikan bagaimana seorang ibu, ya, eh, apa, eh, mencuci piring. Pertama dia ambil cairan eh, apa, sabun cuci, kemudian dia masukkan ke dalam sebuah mangkok, lalu kemudian dia campur dengan air sehingga berbusa lalu baru mencuci piring. Nah, anaknya perhatikan, oh begitu cara cuci piring. Berarti apa? Ambil sabun, kemudian masukin, bikin busa, kemudian cuci piring. Nah, satu ketika dia melihat ibunya kelelahan. Misalnya ibunya capek ngurus adiknya atau uh, ada pekerjaan, ibunya capek. Kemudian dia ingin berbuat baik. <laughs> Ya, dia ingin berbuat baik, biar saya yang menggantikan ibu mencuci piring. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh ibunya. Dia ambil sabunnya. Tapi karena dia nggak paham, kalau ibunya bisa menakar, cukup satu sendok makan, ya, seperti yang di iklan, cukup satu sendok makan. Tapi karena dia nggak paham, dia eh, apa tuangkan semua <laughs> sabun yang ada dalam satu botol itu dia tuangkan. Ya, padahal ini baru saja refillnya diisi sama ibunya misalnya. Ternyata apa? Habis sabunnya. Kemudian dia bilang, e, Umi, ini piringnya udah saya cuci. Oh iya, begitu lihat sabunnya habis. Nah, <laughs> kalau nggak seperti ini, apakah kita berikan hukuman? Ya, apakah kita berikan hukuman karena karena apa yang dilakukan menghabiskan sabun pit apa cuci piring satu botol? Ya, jangan. Harusnya kita apresiasi karena apa? Dia tujuannya baik. Dia lihat ibunya kecapean, dia ingin mencuci. Hanya saja salah prosedur. Ya, belum bisa menakar yang harusnya satu sendok teh, satu sendok makan, tapi dia kemudian menuangkan semuanya. Jangan dihukum. Jangan dimarahi Nanti kapok dia nggak lagi mau bantu ibunya. Makanya Anda harus lihat terlebih dahulu. Ini kesalahan kenapa? Ya, ini kesalahan kenapa? Saya ambil contoh yang lain lagi ya. Misalnya anak baru diperkenalkan dengan gunting. Ting ting ting ya, suka gunting kertas. Nah, dia belum tahu apa yang uh, tidak boleh digunting, apa yang boleh digunting belum tahu misalnya. Dia sudah mulai menggunting. Kemudian dia asik-asik gunting lihat ada uh, gorden atau ada tirai punya ibunya ya. <laughs> ibunya baru beli kemudian dia gunting ting ting ting ting ya praktek menggunting misalnya nah apakah kita harus memarahi dia jangan ya, karena dia belum tahu bahwa itu tidak bisa tidak boleh di digunting ya jadi harus dilihat terlebih dahulu jangan gara-gara uh, gorden itu mahal kemudian anda marahi dia ya ya jangan sampai membuat luka di hati anak-anak kita ya, ya sudah kalau mau ditegur tegur nah ya sabar sabar lah orang tua sabar sabar ya sabar sabar ya uh, tirai bisa dijahit ya. Atau sebagian mereka nyoret-nyoret dinding ya. Misalnya dibelikan oleh bapaknya whiteboard. Ya dia nyontek whiteboard, whiteboardnya sudah penuh. Ya kemudian dia cari tempat lain untuk mengekspresikan coret-coretannya sehingga dinding pun dicoret. Ya. Ya ya khibar kalau fik. Tirai itu bisa di bisa kita jahit. Ya, tembok bisa kita cat lagi. Ya, tapi apa yang tertanam di hati anak-anak kita mungkin tidak akan bisa tidak akan bisa kita sembuhkan seperti tadi. Ya, apa? memaku di sebuah papan. Walaupun kita cabut pakunya, lubangnya masih masih ada. Ya, oleh karena itu apa? Berhati-hatilah bersikap kepada anak-anak, anak-anak kita. Jangan kemudian bersikap berlebihan. Lihat dulu, ya, apakah ini murni sebuah kesalahan, murni sebuah kesalahan atau ketidaksengajaan dari sang anak. Oke? Nah, kalau sekarang memang itu suatu kesalahan dari dia, ya, satu kesalahan dan kemudian perlu kita berikan iqab atau kita berikan teguran, kita luruskan, maka cara meluruskannya itu banyak, ya. Tidak melulu dengan ucapan yang kasar atau sampai memukul. Ini satu hal yang perlu saya luruskan dari sebagian orang tua. Ya, mereka mengatakan eh, nggak e, apa-apa memukul anak. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis. Nabi salatu wasallam mengatakan muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'a wadribuhum 'alaiha wahum abna'ul asyara karena Nabi Alaihissalam pukullah, eh, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Wadribuhum alaiha. Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun. Nah ini Ustaz, kan boleh memukul. Ya, ya sudah setiap kali anaknya, sini tangan mana? Ya, mau kanan atau kiri? Ya, atau sebagai orang tua sadisnya ya, orang tua zaman dulu ya, <laughs> kamu mau pilih apa? mau pilih ikat pinggang, mau pilih tepuk kasur atau sapu lidi. <laughs> mau pilih yang mana? Ya. Barakallahu fikum, hadis tadi, hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam ini berbicara dalam permasalahan apa? Apa yang menyebabkan anak itu dihukum? Ya, yang menyebabkan anak itu dihukum karena meninggalkan salat. Ya, sholat itu merupakan tiang agama, rukun Islam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-Islam uh, eh, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Ya, Islam itu dibangun atas lima perkara. Dua kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian apa? Membayar zakat, haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang namanya salat ini rukun Islam. Ya, Demikian juga beliau alaihi salatu wasallam mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarku shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan ya yang menjadi pembeda antara kita dengan kekufuran adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini masalah sholat. Makanya Nabi sampai membolehkan untuk memu memukul. Tapi apakah dalam semua kesalahan kemudian anak kita kita pelakukan dengan kasar, kita pukul mereka? Hah? Tidak. Banyak cara meluruskan yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi masalah cuma masalah sepele. Ya, anak misalnya ketika makan, ya kemudian nasinya kemana-mana, mana tangannya, ter, ter, ter. Ya, ketika bermain kemudian apa bikin apa bikin rumah berantakan, mana tangannya sini, ter, ter, ter, ter. Nggak seperti itu mendidik anak, keliru Anda. Ya, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kelonggaran memukul anak dalam permasalahan yang sangat krusial. Salah satu rukun Islam yaitu apa? Sholat. Ini sebagian orang tua kalau masalah sholat mereka bermudah budahan masalah yang lain mereka ya luar biasa apa namanya marahnya kepada sang anak. Kebalik ya, masalah sholat, masalah sholat Nabi SAW sangat menekankannya. Kemudian tadi sebagaimana yang kita katakan, untuk meluruskan kesalahan anak, tidak mesti dengan hukuman berupa fisik. Nabi Alaihissalam punya banyak cara. Contohnya, ya dalam hadis Umar bin Salamah. Beliau Alaihissalam, ya, Umar bin Abi Salamah ini adalah anak angkatnya, uh, anak tirinya beliau. Beliau menikah dengan Ummu Salamah, Ummu Salamah bawa anak. Umar bin Abi Salamah. Suatu ketika Umar bin Abi Salamah masih kecil ya, makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangannya ke sana kemari ketika makan, ya. Nek, nek coro jauhnya apa celamitan, sana sini tangannya. Maka lihat bagaimana Nabi Alaihissalam membimbing anak ini. Ini Umar bin Abi Salam. Beliau hanya mengatakan, Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak, kalau makan tuh baca bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Kemudian apa? Makan apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Apakah beliau kemudian mengambil kayu memukul anak tersebut? Tidak. Cukup diarahkan saja. Wahai anak, kalau makan baca bismillah, ya, makan dengan tangan kanan, makan apa yang ada di di dekatmu. Selesai. Perlu marah-marah? Enggak. Bahkan kata Umar bin Salamah, apa yang beliau ajarkan itu betul-betul tertanam pada pada diriku. Lihat, kalau kita mengajarkan dengan baik dengan kelemah lembutan, selesai masalah. Contoh lain, bagaimana beliau meluruskan kesalahan. Ketika uh, da, ketika hajul hajatul wada, ketika haji haji perpisahan hajatul wada, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa kepada kaum musliminnya ketika itu berkumpul di Arafah. Maka ketika itu beliau didampingi oleh Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl ibn Abbas. Ya, masih muda Fadl bin Abbas. Nah, datanglah seorang wanita yang demikian cantik di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa. Ya, wanita dalam keadaan ihram ya, jadi uh, tidak menggunakan cadar. Kemudian Al Fadl melihat, ya wanita ini cantik ya, dilihat terus oleh Al Fadl bin Abbas, dilihat terus oleh Al Fadl bin Abbas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya apa? Dengan jari beliau, beliau tolehkan, palingkan wajahnya Al Fadl bin Abbas. Artinya apa? Jangan dilihatin terus, dosa kamu. Cuma dengan apa? Dengan jarinya saja ya selesai. Ya, Abdullah bin Abbas tidak melihat lagi kepada wanita tersebut. Sehingga apa cara meluruskan itu banyak barakallahu fiik. Tidak harus dengan pukulan. Ya, tidak harus dengan pukulan. Demikian juga eh, kadang beliau memang berkata keras ya, tapi dengan, karena apa? Karena disebabkan sesuatu hal yang yang yang apa? Yang sangat parah ya. Seperti ketika eh, Abu Dar Al Ghifari eh, mencela mencela sahabat yang mulia Bilal, Bilal bin Rabah dicela oleh Abu Dhal Ghifari dengan dengan dipanggil apa? Wahai engkau putra budak wanita hitam. Ya, Ibnu Sauda ya dipanggil dengan panggilan yang jelek ya. Wahai engkau putra budak wanita hitam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan e, inna e, innaka innaka mruun fikal jahiliyah. Sesungguhnya engkau ini adalah seorang laki-laki yang di dalam dirimu terdapat tabiat jahiliyah. Ya begitu beliau keras mengatakan kepada Abu Dar. Jadi cara menegur tuh dengan ucapan yang keras tidak mengapa karena kalau kesalahannya memang uh, fatal atau kesalahannya itu uh, uh, agak agak parah ditegur dengan keras. Demikian juga Nabi Alaihissalam ya dalam hadis Kaab bin Malik beliau menghukum Kaab bin Malik dengan apa tidak mengajak berbicara diboykot jadi kalau misalnya anak diboykot, boykot itu bisa dari kita, artinya kita nggak mengajak berbicara dia, atau kita boykot dia dari melakukan apa yang disenangi oleh anak-anak kita. Misalnya anak-anak kita melakukan satu kesalahan, kita ikut. Misalnya dia nggak boleh main keluar rumah selama berapa hari, ya atau misalnya anaknya suka uh, apa lihat video ya kalau anak-anak tuh suka lihat video ya saya saya rekomendasikan untuk lihat uh, video Ufit ya ufitkit.com itu masya Allah bagus-bagus Ya, sekarang anak-anak suka nonton video ini ya. Kita kita ikop. Ya, kamu diikop misalnya selama dua hari, ya selama satu hari nggak boleh nonton. Pokoknya hari ini nggak ada, nggak ada yufit yufitan. Ya, nggak ada yufit yufitan. Ya, nggak apa-apa, kita boykot dia. Ini banyak bentuk banyak apa banyak sekali bentuk hukuman. Tidak tidak harus dengan ucapannya kasar, kemudian dengan pukulan, tidak ya. Oleh karena itu orang tua itu ya kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam fikih tarbiyatil abna dia hendaknya memperlakukan dirinya itu menempatkan dirinya seperti seorang dokter yang menghadapi pasien. Ini anak pasien. Kita ini dokternya. Ya, obat apa yang harus kita berikan kepadanya? Ya, bagaimana dosisnya? Ini harus kita kita apa berikan dengan tepat. Kalau salah obat, ya, kesalahan sepele dihukum berat, ya, apakah ini akan menimbulkan kebaikan? Jawabannya tidak. Demikian juga kalau misalnya dosisnya tidak tepat, harusnya cukup sekali saja, tapi berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang, maka ini pun tidak baik. Ya, masa orang misalnya suntik suntikan satu e, tiga kali dalam sehari, kemudian dia ubah tiga kali kali tiga kali ya, kali suntik suntik suntik suntik ya nama-nama luka. Ya, makanya orang tua harus bisa menempatkan dirinya seperti seorang seorang dokter, seperti seorang seorang dokter. Ya, harus ada dosisnya. Jadi dia ketika memberikan hukuman kepada anak-anak pun tidak asal-asalan, tapi harus e, melihat kemaslahatan yang muncul dari apa? hukuman tersebut. Intinya barokallahu fikum, ya asas kita dalam mendidik anak adalah kelemah lembutan. Tadi sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, bahwa kelemah lembutan ini akan membuat kita mudah untuk membimbing membimbing mereka. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Sekarang kita akan coba <clears throat> eh, bahas beberapa pertanyaan <clears throat> yang eh, apa yang muncul yang ada ya di sini kita jawab terlebih dahulu. Ustadz saat ini banyak orang tua. Silakan ya bagi eh, antum yang ingin Eh, bertanya terutama tentang permasalahan yang kita uh, bahas kali ini temanya. <clears throat> Antum bisa kirimkan WA kepada ikhwah uh, admin kajian kebayoran di nomor 0812 8281 5947. Kalau di TV biasa ya? Cantumkan ya. Silahkan hubungi ini. Tapi karena kita nggak ada TV-nya, ya sudah. 0812 5947 ini admin kajian kebayoran atau ke 0811 717 544 ini admin uh, radio Muslim Amuba ya radio Muslim Amuba di 0811 717 544 baik kita bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustadz, saat ini banyak orang tua yang hanya mengandalkan pendidikan agama dari madrasah saja, tapi di rumah tidak diperhatikan. Bagaimana sikap orang tua yang seperti itu? Tentunya ini adalah sikap yang keliru, ya. Yang namanya pendidikan itu asalnya adalah di rumah. Orang tualah yang bertanggung jawab memberikan pendidikan agama. Ya, silahkan ditonton kembali ya kajian yang pertama. di kitab ini kita sudah sebutkan bahwa yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para orang tua. Sehingga mereka yang paling berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, dalam tafsirnya disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, "Ai allimuhum wa adibuhum." yaitu ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab. Sehingga tanggung jawab eh, eh, pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak itu pada hakikatnya adalah orang tua terutama ayah. Ya. Ustadz, karena alasan biaya, apakah lebih baik memasukkan anak ke sekolah umum yang porsi pendidikan agamanya sedikit daripada ke madrasah yang tidak mengajari sunnah dan ada pelajaran tasawuf di dalamnya Ustadz. Wallahu taala alam. Ya ini pernah kami diskusikan kepada beberapa uh, dengan beberapa asatidah dan juga uh, dengan ikhwah-ikhwah yang uh, apa ikut serta dalam uh, dunia pendidikan. Sepertinya yang lebih lebih ringan, lebih akhof ya, lebih ringan adalah Anda menyekolahkan di sekolah-sekolah umum hanya saja sepulang mereka dari sekolah-sekolah tersebut dididik dengan pendidikan agama yang benar. Ya, dididik dengan pendidikan agama yang benar. Ya. Yang demikian lebih lebih ringan. Baik. Uh, tapi dilihat juga ya, karena ini kan ada ada ada ada indikasinya ya, diajarkan pendidikan-pendidikan yang tidak benar ya di dalam uh, pendidikan agama tersebut maka insya Allah yang lebih ringan adalah disekolahkan ke sekolah umum, namun nanti di rumah diberikan pendidikan agama yang yang baik. Ya, benarkah dengan mengajarkan anak untuk membalas apabila diganggu? Ya, kalau membalas ya tidak mesti, tapi yang yang yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak adalah untuk menghentikan gangguan tersebut. Artinya jangan membiarkan diri dia diganggu terus-menerus ya, tapi dia jelaskan bahwa ini nggak boleh, ini kezoliman. Dia jelaskan kepada temannya. Ya, adapun balas mengganggu eh, maka terkadang memang boleh ya. Baru saja kita apa jelaskan dalam pelajaran akidah wasitiyah se sebelum ini bahwa kalau membalas gangguan seseorang ini suatu perkara yang diperbolehkan bahkan terkadang itu suatu hal yang terpuji untuk memberikan pelajaran kepada orang yang mengganggu sehingga e, kalau memang gangguan tersebut tidak bisa dihentikan, maka tidak mengapa dia membalas gangguan tadi. Ya, dengan tujuan agar orang yang mengganggu menghentikan gangguannya. Baik. Wah, ini trauma ini ya, masalah agak berat ya. Kami, Ana dan anak-anak adalah korban KDRT dalam rumah tangga yang menimbulkan trauma yang mendalam dalam diri anak dan juga anak-anak. Ana sempat membenci laki-laki dan anak-anak membenci ayahnya. Tapi walaupun begitu, Ana tetap ajarkan adab yang baik terhadap orang tua. Ana memasukkan anak-anak ke pesantren, tapi mereka menjadi pribadi yang panikan, yang baperan, dan gampang ngambeknya. Bahkan putri yang pertama akan mengan suka mengancam akan mogok makan. Atau bahkan dia pernah menyayat tangannya dengan pulpen dan apa yang Ana harus lakukan kepada anak-anak jazakallah khair ya ibu mudah-mudahan kesabaran dalam menghadapi uh, musibah yang terjadi. Ya memang untuk menangani trauma semacam ini perlu waktu ya, perlu waktu, perlu kesabaran. Uh, sehingga yang bisa saya nasihatkan kepada ibu uh, bangunlah hubungan emosional yang baik dengan anak-anak. Ya kita sama-sama korban bangun hubungan yang baik kepada anak dan uh, apa motivasi mereka untuk meninggalkan Eh, keburukan-keburukan yang uh, menjadi efek dari KDRT tersebut, menjadi efek dari KDRT tersebut. Kita harus tinggalkan ini semua ya. Jangan kemudian masa lalu kita menghalangi kita dari kesuksesan. Jangan kemudian masa lalu kita ini menghalangi kita dari memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini di masa yang akan datang. Kita motivasi anak-anak kita. Ya, apa yang terjadi ya sudah qadarullah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu mudah-mudahan ya uh, ini merupakan kebaikan bagi kita ya sudah yang sudah berlalu sudah berlalu mari kita songsong masa depan yang lebih baik ya engkau harus optimis ibu banyak-banyak dekat mendekatkan diri dengan eh, anak-anak uh, ya kasih mas kasih, kasih masukan kasih motivasi yang mudah-mudahan mereka bisa mengubah karakter mereka karakter negatif yang muncul dari KDRT tersebut dan juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak ibu dianugerahi akhlak yang yang mulia Ustadz bagaimana mengembalikan rasa cinta atau kedekatan anak yang pernah tersakiti dengan alat yang buruk orang tua karena kurangnya kelemah lembutan dan ilmu. Uh, ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada anak, ya banyak-banyak habiskan waktu lagi bersama anak, ciptakan memori-memori indah. Inal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi kalau memang selama ini kita bersikap kasar ya kepada anak-anak kita, tidak mengapa kita kemudian meminta maaf kepada mereka karena ketidaktahuan bapak dan ibu bahwa ini sebenarnya merusak kalian untuk minta maaf kepada anak-anak ya jangan jangan jangan gengsi untuk meminta maaf kepada mereka kalau memang itu suatu kesalahan kita minta maaf kemudian katakan bahwa e, bapak dan ibu berjanji kita akan bangun lagi hubungan kita kita akan eratkan lagi hubungan kita ya bapak dan ibu mohon maaf ya mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan ini akan menyebabkan anak-anak kita kembali rekat hubungannya dengan orang tua Ustadz, apabila anak usia lima tahun sering merengek meminta mainan yang diinginkannya sehingga nangis guling-guling, apakah sikap orang tua harus menuruti permintaan anak tersebut dengan cara seperti itu? Oh, jangan. Ya, jangan. Ya. Kalau misalnya dia berada di depan umum, ya kita agak keras tidak mengapa ya. Jangan bikin malu ya. Tapi kalau misalnya di rumah biarkan saja dia mau nangis guling-guling selama dia tidak merusak uh, apa alat-alat di rumah tangga, ya sudah biarkan dia nangis guling-guling ya kalau memang apa e, keinginan tersebut tidak kita penuhi misalnya HP ya, ya orang ini anak-anak kalau udah, sudah kecanduan HP, HP-nya diambil itu ini ya, namanya orang kecanduan itu ada ada ada ada sakaunya ya. Sama kayak kecanduan narkoba. Kalau misalnya nggak dikasih dia sakau. Sakau artinya minta minta minta minta. Nah, kalau misalnya anak sudah kecanduan HP, ya kemudian kita ambil HP-nya dia kemudian sakau, biarkan saja, biarkan saja ya biarkan dia mau nangis guling-guling mau dia mau jerit-jerit terserah tapi jangan diberikan ya untuk menghilangkan kecanduan kepada HP tersebut baik Ustadz kami punya satu anak angkat tidak punya anak kandung sudah cari keluarganya tapi tidak ketemu pertanyaan bagaimana kalau dia menikah kalau tidak ada saudara kandungnya. Laki-laki apa perempuan ini? Kalau dia laki-laki, yang nggak apa-apa, nggak ada saudara kandung, nggak jadi masalah ya. Kalau dia e, perempuan, maka yang menjadi walinya nanti adalah hakim, wali hakim dari pihak pemerintah, pihak KUA. Kapan kami memberitahu status anak itu? Sekarang kelas 5 ya mau tidak mau harus dikasih tahu ya ini suatu kesalahan kalau kita nggak kasih tahu kalau dia anak angkat kasih tahu saja dia anak angkat karena uh, apalagi kalau uh, ada ibu ibu angkatnya ibu angkatnya bukan mahram misalnya ya jadi harus di uh, harus tahu dia kedudukannya jangan sampai nanti dia ikhtilat dengan ibu angkatnya ini nggak boleh ya harus dikasih tahu bahwa dia adalah anak angkat tidak punya hubungan dengan tidak punya hubungan nasab dengan kita dan bukan mahram kita ya perlu dijelaskan ketika uh, dia siap dan ketika dia sudah mulai balik ya kelas 6 SD itu mungkin sudah balik ya ya jadi menjelang dia balik disampaikan ya agar tidak uh, kita kemudian terjadi ikhtilat antara yang bukan mahram Ustadz, apakah ada batasan permainan yang dibolehkan bagi anak-anak? Ya, permainan selama tidak akan kembali kepada kepada ada ya. Kalau misalnya permainan tersebut ada efek negatifnya, maka jangan diberikan kepada anak-anak kita. Jangan diberikan kepada anak-anak kita. Yang tahu efek baik buruknya ya kita lihat ya, efek dari permainan tersebut. Terkadang ada permainan yang biasa dilakukan oleh orang-orang tapi mengganggu misalnya. Macam kami dulu di kampung main apa meriam, pum pum pum. Ya, ini ganggu orang ya. Mainnya malam-malam lagi. <laughs> ya, selama tidak menimbulkan kemudaratan dan bermanfaat maka tidak mengapa. Baik, Ustadz, mungkin ini kesalahan saya dulunya. Dulu waktu kecil anak saya dimanja dengan harta. Apa saja permintaannya saya turuti. Memang dulunya dekat dengan saya, namun setelah beranjak dewasa sekarang malah menentang saya lantaran permintaannya tidak dikabulkan. Mohon nasihatnya Ustaz. ini juga keliru. Ya sayang kepada anak bukan berarti memenuhi segala permintaannya. Ya, memenuhi segala permintaannya. Jadi uh, harus punya skala prioritas. Anak-anak itu harus punya eh, diajari skala prioritas. Apa yang dia butuhkan dan memang memang itu menjadi kebutuhannya kita berikan tapi apa yang uh, belum dia butuhkan jangan diberikan ini terkadang orang tua sangat memanjakan anak sehingga ini juga menyebabkan ketika dia beranjak dewasa malah menentang orang tua ya karena permintaannya tidak dikabulkan ya sehingga caranya ya dijelaskan dijelaskan bahwa apa yang dia minta ini suatu hal yang uh, apa suatu hal yang tidak uh, krusial atau tidak penting ya dan juga jangan jadikan alasan untuk menentang orang tua ini juga makanya ya eh, eh, pendidikan kepada anak-anak ini dia apa istilahnya ya kan banyak faktornya kan sikap lemah lembutan tapi selain anda bersikap lemah lembut kepada anak juga diajarkan agama ya diajarkan akhlak yang baik diajarkan akidah yang baik diajarkan bagaimana berlaku dengan orang tua jadi bukan artinya ya sudah kita curahkan kasih sayang saja yang lainnya nggak di, diperhatikan maka anaknya diperhatikan juga faktor-faktor lainnya selain kita e, menyikapi anak kita dengan penuh kelemah lembutan kita pun apa mengajarkan mereka prinsip-prinsip agama tegas dalam permasalahan-permasalahan e, agama ya termasuk apa namanya bersikap berbakti kepada orang tua ya jadi ibu arahkan saja ajak dia bicara empat mata ya Eh, kenapa kemudian menentang ibu? Apa alasan dia? Apa alasan dia menentang orang tuanya? Kalau memang alasan dia itu adalah alasan yang tidak benar, maka diteruskan, diberikan nasihat sambil ibu banyak-banyak berdoa. Ya Ustadz, kalau sudah terlanjur mendidik anak dengan kasar sehingga anak sudah sulit diberitahu bagaimana cara mengubahnya, bangun hubungan emosional lagi dengan anak ya dekatkan lagi diri kita dengan anak memang butuh proses butuh kesabaran tapi insya Allah kalau sudah dekat lagi anak tersebut dengan kita dia akan mudah untuk diberi pengarahan Ustadz bagaimana mendidik anak dari jauh untuk umur lima tahun dikarenakan kondisi jarak jauh nah gimana ini kok orang tua kalau dia misalnya bekerja kalau dia bekerja jauh sehingga harus terpisah dengan anak ya dia manfaatkan eh, media yang ada seperti uh, video call ya ditanya anaknya sehingga anaknya itu tidak tidak lupa dengan bapaknya tetap ada figur ayah pada diri anak tersebut dan ketika uh, kita punya waktu ya kita habiskan waktu bersama dia misalnya pulang pulang dari kerja ada waktu off ya ini kawan-kawan yang kerja di pertambangan biasanya mereka banyak sistemnya satu bulan kerja dua minggu off ada yang dua bulan kerja satu bulan off nah ketika masa off ini habiskan waktu sebanyak-banyaknya bersama anak. Ciptakan <clears throat> eh, apa kenangan-kenangan indah bersama anak sehingga anak-anak itu dekat. Kalau anak sudah dekat, maka insya Allah akan mudah untuk membimbing mereka. Baik, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada pertemuan esok hari, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu An-Nushu wa Taujih. Itu bagaimana cara memberikan nasihat dan pengarahan kepada anak. Apa saja yang harus kita berikan apa saja yang harus kita arahkan kepada anak-anak kita. Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan esok hari. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ingat insya Allah pelajaran kita dimulai pukul 6 pagi setiap harinya uh, sampai kitab ini selesai. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.